Kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Aslus Sunnah wa Atiqaduddin karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah Beliau mengatakan tentang sifat Allah tersebut wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala arshihi berada di atas arshnya, bainun min khalqihi terpisah dari makhluknya kama wasafa nafsahu sebagaimana Allah sifati dirinya fi kitabih dalam kitabnya wa ala lisani rasulihi dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bila kaif tanpa kita bertanya bagaimana dan seperti apa ahata bi kulli syai'in ilma dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu laisa kamitslihi syai' Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Wa huwa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. asy ayat yang ke-11. Ikhwani fid din rahimakumullah pada poin ini yaitu poin yang keenam dari penjelasan akidah pada kitab Asrul Sunnah wa Atiqaduddin penulis menjelaskan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang wajib kita yakini yaitu bahwa Allah Azza wa Jal ala arshihi berada di atas arshnya arsh Arus itu adalah singgasana dalam bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut arash dalam beberapa ayat termasuk arash ratu Saba. Ya, Allah menyebutkan walaha arsyun azim. Dan ratu Saba punya arsh yang besar. yakni punya singgasana yang besar. Nah, Allah Azza wa Jal juga memiliki singgasana arsh. Tapi tentu singgasana Allah Azza wa Jal merupakan singgasana yang sangat besar, makhluk yang sangat besar. Telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa arsh Allah Azza wa Jalla disifati dengan arsh yang besar ya kemudian yang mulia kemudian juga punya kawaim atau tonggak-tonggak dan dibawa oleh malaikat wa arsh rabbika fawqahum yooma idin thamaniyah dan pada waktu itu yang membawa arsh Rabbmu delapan malaikat. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa arsh Allah di atas air. Ya, bukan air laut dunia, ini di atas langit sana. Ikhwan fiddin rahimakumullah dan disebutkan bahwa arsh itu sangat besar sekali. Jadi Langit dan bumi tidak ada apa-apanya dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas tentang arsy sehingga sebagian sahabat mengatakan kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan wal arsy la yuqaddiru qadrahu illallah. Dan arsh tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal ala arshihi berada di atas arsynya. Hal ini sebagaimana yang Allah sifati dirinya dengannya dalam banyak ayat. Kita akan baca beberapa ayat nanti yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal istawa ala arshih naik di atas arshnya, Berada di atas arshnya. Untuk meyakini keyakinan seperti ini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla diingatkan oleh penulis di sini kama wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam itu semua sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya dan rasulnya sifati diri sifati Allah azza wajal dengannya artinya bahwa dalam bab ini sumber ahlu sunnah wal jamaah dalam keyakinannya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ya. Untuk meyakini sifat-sifat Allah Azza wa Jal, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Bukan dari akal pikiran, bukan dari perkiraan, bukan dari mimpi-mimpi, bukan dari ijtihad perorangan. Tapi ini urusan gaib tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali wahyu, Al-Quran atau hadis yang sahih. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kaidah yang penting dalam bab ini la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasuluhu la natajawazul Quran wal hadis. Allah Azza wa Jal tidak boleh disifati kecuali sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an dan sebagaimana rasulnya mensifati Allah dengannya dalam hadis. La natajawaz al-Qur'an wal hadis. Kita nggak boleh melampaui Quran dan hadis. Ya. Ini merupakan kaedah penting dan kaedah yang dipegangi ahlu sunnah wal jamaah dalam bab mengimani sifat-sifat Allah azza wajal. Ya. Jadi kalau begitu pasti benarnya apa yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena sumbernya sumber yang pasti benar yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Tidak ada dalam bab ini ijtihad. Ini beda dengan urusan fikih, urusan hukum. Apa hukumnya zakat padi? Nah, ini boleh ijtihad. Karena di sini tidak ada nasnya, ulama mengkiaskan dengan hukum yang ada. Ini bukan perkara gaib tapi perkara yang bisa dinalar hikmah-hikmahnya. Tapi urusan sifat-sifat Allah Azza wa Jal ini urusan gaib. Bukan ranahnya akal. Untuk memakai akalnya dalam bab gaib. Urusan gaib hanya ada satu jalan. Yaitu berita dari Allah dan Rasul yang disampaikan kemudian kita katakan aman Nabi, kita beriman dengannya kullun min indi rabbina semuanya berasal dari Rabb kami ya jadi <clears throat> ini kaidah penting sekali lagi dalam bab mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala La natajawaz al-Quran wal hadis. Tidak boleh kita melampaui Quran dan hadis. Nah, di antara yang disebutkan dalam Quran wal hadis adalah kita mengimani keberadaan Allah Azza wa Jal di atas arsh. Istiwa'uhu ala arshih. Naiknya Allah Azza wa Jal di atas arsh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bab ini dalam Al-Qur'an dalam tujuh ayat yang semuanya disebutkan di situ istawa ala arsy. Naik berada di atas arsy. Tujuh ayat. Ya. Di antaranya Pada surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah alladhi khalaqas samawati wal arda yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam dalam waktu enam hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian naik di atas arsy-Nya. Kemudian pada surat Taha ayat yang kelima, ar wa 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Penyayang 'alal 'arsy istawa di atas arsh beristiwa naik berada di atas arsh kemudian pada surat Ar-Ra'd ayat yang ketiga Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy Allah lah yang meninggikan langit-langit bighairi amadin tarawnaha tanpa tiang yang kalian melihatnya thumma stawa 'alal arsh kemudian Allah beristiwa naik berada di atas arsh Ikhwan Fidin Rahimakumullah Ayat-ayat yang lain Surat Yunus ayat yang ketiga Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat yang keempat, Al-Hadid ayat yang keempat. Nah, inilah tujuh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang naiknya Allah Azza wa Jal di atas arsh. Maka ini wajib kita yakini. Ikhwani Fiddin Rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, "Bainun min khalqihi." Bainun min khalkihi artinya tidak menyatu dengan makhluk. Ya. Bain ini artinya uh, lepas. Ya, maksudnya di sini Allah Azza wa Jal tidak campur dengan makhluk. Allah Azza wa Jal di atas semua makhluknya. Begitu. Nah ini juga merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran tadi sudah kita sebut tujuh ayat dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keyakinan ini membantah sebagian keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari jalan yang benar. Karena kita mengetahui bahwa sebagian umat meyakini bahwa Allah Azza wa Jal berada di mana-mana. Ya. Sehingga ucapan Allah di mana-mana, Tuhan di mana-mana. Ini tidak jarang kita uh, mendengarnya. Dari mana kita dengar ya? Orang-orang asal ngomong begitu. Kok bisa asal ngomong begitu ya? Karena mungkin terpengaruh oleh akidah yang tidak benar dirasakan atau tidak. Ya, sehingga sangat populer karena mungkin di sebagian uh, seperti yang uh, apa diketahui sebagian acara-acara televisi pun ya bermuatan seperti itu. Padahal kita tahu televisi di mana-mana. Orang terpengaruh melalui acara-acara seperti itu yang mengandung muatan akidah yang tidak benar. Tuhan di mana-mana. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini keyakinan yang salah. Bertentangan dan bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita ingat hadis jariah yang sering disebutkan ulama. Hadis jariah itu sebutannya al jariah artinya budak wanita. Artinya hadis ini berkisah tentang seorang budak wanita. Kisahnya bahwa budak wanita itu dia adalah seorang penggembala kambing. Suatu saat karena mungkin kelalaian eh, dia sehingga sebagian kambing tersebut dimakan serigala. Maka tuannya marah sehingga ditamparlah dia. Tuannya pun akhirnya menyesal dan dia datang kepada Rasulullah bertekad untuk membebaskan budak tersebut sebagai tebusan atas uh, sikap dia yang kasar terhadap budak tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk didatangkan budak tersebut. Lalu beliau bertanya, menguji apakah dia orang yang beriman atau tidak. Bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak tersebut. Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu pun menjawab fis sama. Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, man ana? Siapa aku? Budak itu menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu dengan dua jawaban tersebut Nabi menyimpulkan bahwa budak tersebut adalah budak yang beriman. Maka beliau katakan etikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Dia adalah seorang budak wanita yang beriman. Nah, Nabi SAW mengetahui keimanan budak tersebut melalui jawaban-jawaban itu. Jelas kalau begitu itu jawaban yang benar dari pertanyaan Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab fis sama. Di atas langit. Nah, itulah jawaban yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, Tuhan di mana-mana. Ya, ini dimaksudkan adalah Allah di mana-mana, ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Ini merupakan kebatilan. Di samping bertentangan dengan Quran dan hadis, tentunya juga membawa konsekuensi yang sangat tidak baik. Di mana-mana apa konsekuensi dari kalimat itu? Tentu konsekuensinya adalah walaupun di tempat-tempat yang kotor sekalipun. Ya. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka katakan. Kemudian di sana juga ada penyimpangan yang lain. Yaitu sebagian umat ini juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jal ya, menyatu dengan sebagian makhluk. Diyakini kalau makhluk itu sudah sampai tingkat kewalian yang tinggi, maka Allah pun menyatu dengannya. Sehingga kalau diyakini bahwa Allah sudah menyatu dengannya, dia pun merasa sudah tidak lagi terbebani dengan hukum. Lepas daripada hukum. Hukum syariat itu untuk mereka, orang-orang yang masih awam. Mereka yang masih pada tingkatan syariat. Kalau sudah pada tingkatan tinggi, hakikat atau tingkat kewalian yang tinggi entah apa istilahnya maka sudah tidak lagi kena beban hukum karena diyakini bahwa Allah Azza wa Jal telah menyatu dengannya ya sampai ada yang mengatakan jadi orang-orang tersebut al-abdu rabbun war rabbu abdun ya layta syi'ri anna yukallaf Manil mukallaf? In qulta 'abdun fadzaka rabbun wa in qulta rabbun anna yukallaf. Artinya ya. Dia mengatakan dalam bait syair tersebut, Rob itu adalah hamba. Dan hamba itu adalah Rob. Duhai kalau begitu, Siapa yang dibebani hukum? Kalau kamu katakan yang dibebani hukum itu Rob. Eh, kalau kamu katakan yang dibebani hukum adalah hamba. Dia kan Rob. Tapi kalau kamu katakan yang dibebani hukum itu adalah Rob. Masa Rob dibebani hukum? Nah, jadi kesimpulannya. Sudah tidak ada hukum lagi kalau diyakini sudah seperti itu. Nah, ini keyakinan yang seperti ini jangan dianggap hanya sebuah cerita. Ini betul-betul ada orang-orang yang meyakininya. Ya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini keyakinan yang sangat menyimpang. Ikhwan fiddin rahimakumullah Orang-orang yang seperti ini Akhirnya menganggap diri mereka lebih Tinggi daripada para nabi Bahkan lebih tinggi dari para rasul Sampai-sampai mereka mengatakan Maqamun nubuwati fi barzakhin Fuwaiqar rasuli wa dunal wali Tingkat kenabian itu berada di tengah-tengah. Fuaykar rasuli wadun al wali. Yaitu tingkat yang di atas tingkat kerasulan dan di bawah tingkat kewalian. Ya. Apa katanya? Tingkat kenabian itu berada di tengah-tengah yaitu di atas tingkat kerasulan, di bawah tingkat kewalian. Jadi yang paling tinggi apa? Tingkatan wali. Di bawahnya baru nabi, di bawahnya baru rasul. Jadi terbalik. Ya. Jadi terbalik. Dianggapnya nabi-nabi itu baru di pinggiran pantai kalau mereka sudah masuk ke dalam lautannya. Kalau nabi-nabi dan rasul itu dapat wahyu melalui Jibril kalau mereka langsung Allah mengatakan pada diri mereka haddazani nafsi an rabbi kata mereka jiwaku baru mengatakan ya dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini seperti ini nah ikhwan fillah rahimakumullah ini ya dianggap seperti ini kalau orang sudah pada tingkatan kewalian yang tinggi. Ya. Sehingga mereka juga punya istilah. Kalau di sana kenabian telah putus. Sehingga Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau kewalian belum putus. Ya. Sehingga terus masih ada para wali dan nanti ada khotamul aulia nanti penutup para wali ya. entah siapa yang dianggap penutup para wali ini yang kemudian mereka lebih tinggi derajatnya daripada para nabi itu menurut keyakinan mereka nah ikhwan fiddin rahimakumullah keyakinan seperti ini kalau kita cermati nah kita bicara di antara muslimin kalau di luar muslimin ya sudah namanya di luar muslimin ya. Tapi keyakinan seperti tadi seperti keyakinannya siapa? Orang-orang Nasrani yang meyakini Isa sebagai uh, Tuhan juga. Ya, salah satu unsur Tuhan telah menyatu unsur lahud dengan unsur Nasut unsur ketuhanan menyatu dengan unsur kemanusiaan. Keyakinannya sebagian Nasara, Nasrani. Ternyata di muslimin juga ada yang meyakini seperti itu. Bahwa kalau orang sudah pada tingkatan kewalian tertentu, Allah menyatu dengannya. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jelas sekali lagi ini bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada lagi yang lebih parah. Yaitu yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jal menyatu dengan alam ini. Dan alam adalah Allah, Allah adalah alam yang kamu lihat itu. Ittihadiyah. Ya, jadi kalau kamu ingin tahu siapa Allah yaitu yang kamu lihat itu adalah Allah. Ya. Semuanya Nauzubillah min dalik. Sehingga sampai mengatakan apa? Wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya. Eh, Wamar rabbu illa rahibun fi kanisatin. Tidaklah anjing dan babi itu kecuali juga tuan-tuan kita. Dan tidaklah rob itu kecuali itu pendeta yang ada di gereja. Artinya semua yang kamu lihat itu adalah Allah. Allah adalah itu yang kamu lihat. Ini keyakinan itihadiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, keyakinan yang sangat batil. Keyakinan yang kufurnya melebihi Yahudi dan Nasrani. Kufurnya melebihi siapa? Yahudi dan Nasrani. Musyrikin Arab saja nggak sampai begitu keyakinannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, tapi ada di tengah umat ini yang ngaku muslimin sampai pada tingkatan keyakinan seperti itu. Ibnu Arabi itulah sebagai tokohnya. Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Al-Farabi dan sejenisnya itu orang-orang yang seputar ini keyakinannya. Nauzubillah min dalik. Jadi dari uh, penjelasan beberapa keyakinan yang menyimpang itu maka kita katakan bahwa dalam akidah Sunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa Allah Azza wa bainun min khalqih. Allah terpisah dengan makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya siapapun dan apapun. Sampai pun makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia ini ya tetap nabi ya nabi manusia disifati dengan abduhu wa rasuluhu hamba Allah dan rasulnya hamba Allah artinya ya hamba tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan ya begitu begitu juga tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyatu dengan Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul ba'inun min khalqi. Allah terpisah dari makhluknya. Tidak ada makhluk yang ada pada diri Allah, tidak pula Allah masuk pada makhluknya. Ba'inun min khalqi. Nah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dalil tentang hal ini adalah apa yang tadi kita sebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dalil-dalil yang lain yang kita akan sebutkan sebagiannya. Yaitu semua dalil yang menunjukkan Sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua dalil yang menunjukkan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Allah tinggi di atas makhluknya. Ini juga sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib kita yakini. Kalau tadi lebih spesifik, lebih khusus yaitu istiwa Allah. Naiknya Allah di atas arsh. Lebih umum kita yakini Allah itu maha tinggi. Apa artinya maha tinggi? Ya kalau begitu di atas semua makhluknya. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat? Sabbihisma rabbika al-a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Rabbmu al-a'la. Apa maknanya al-a'la? Yang maha tinggi. Nah, jadi kalau dikatakan Allah Azza wa Jalla menyatu dengan makhluk atau sebagian makhluk berarti tidak maha tinggi. Ya. Dikatakan maha tinggi karena ya di atas semua makhluknya termasuk makhluk yang tertinggi yaitu Arsh, Allah masih di atasnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan ketinggian Allah Azza wa Jal seperti diterangkan para ulama rahimahumullah mencakup tiga macam ketinggian yaitu pertama uluwuz zat yang kedua uluwu al-qahr yang ketiga uluwu al-qadr. Uluwu zat, artinya ketinggian zat Allah Azza wa Jal. Betul-betul zat Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Yang kedua al qahr. Al-qahr itu sifat apa? menguasai, memaksa. Allah maha tinggi dalam al-qahr. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah maha memaksa di atas semua hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang bisa apa uh, keluar dari apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki demikian, sudah. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Semuanya tunduk. Ya. Kemudian yang ketiga ulul qadr. Uluwul qadar, ketinggian sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat yang sempurna, sifat yang maha tinggi. Tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi. Tidak ada yang menandingi sama sekali dalam segala sifat-sifat mulianya. Nah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Allah maha tinggi dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Dan Allah Azza wa Jal maha tinggi dengan zatnya. Semuanya. Adapun ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mereka tidak mengimani yang pertama tadi. Uluwudzat mereka tidak beriman. Yang kedua dan ketiga mereka beriman. Betul Allah. Kekuasaannya, pemaksaannya di atas segala-galanya. Betul Allah Azza wa Jal sifat-sifatnya maha mulia di atas semua sifat-sifat makhluk. Tapi ketika dikatakan Allah Azza wa Jal maha tinggi dengan zatnya, mereka tidak percaya. Karena mereka meyakini tadi Allah di mana-mana, atau di sebagian makhluknya. Ikhwan fitina azzakumullah jadi pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab mengimani sifat ketinggian Allah Azza wajal adalah pada yang pertama. Kedua, ketiga sama-sama mengimani semua. Tapi yang pertama ahlu sunnah mengimaninya yaitu bahwa Allah di atas arsh ahli bid'ah tidak meyakininya nah terus apa yang mereka katakan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal bahwa Allah istawa alal arsh Allah naik di atas arsh istawa apa artinya dalam bahasa Arab ya, naik ya apa betul ya betul Coba dalam ayat Quran lihat kata-kata istawa. Banyak kata istawa dalam Quran selain yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Seperti idastawais fa idastawaitum 'alal fulk. Kalau kalian naik di atas perahu. Istawa naik. Istawaitum 'alal fulki artinya naik di atas perahu. Litastawu 'ala dhuhurihi Kalian naik di atas kendaraan-kendaraan kalian, unta, kuda, ya. Jadi kata istawa jelas bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab berarti naik. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla istawa al arsh, Allah naik di atas arsh. Bagaimana kalian enggak mengimani keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arsh? Bagaimana kalian mengingkari ketinggian zat Allah di atas arsy? Mereka mengatakan istawa itu maknanya bukan begitu. Terus apa maknanya? Ya. Apa maknanya? Mereka mengatakan istawa itu maknanya istaula. Istaula itu artinya menguasai jadi itu maknanya. Nah, kalau begitu berarti kalian telah merubah makna. Ya. Berarti kalian telah merubah makna. Ini yang disebut dengan tahrif. Penyelewengan makna. Allah sudah mengatakan istawa, kalian mengatakan istaula. Allah mengatakan naik, kalian mengatakan menguasai. Dari mana asalnya? Penyelewengan dan pemaknaan yang seperti itu. Ya. Tujuh ayat yang kita baca tadi semuanya dengan kata istawa. Kalau memang yang dimaukan itu istaula, kenapa nggak satu saja disebutkan? Biar hamba-hamba Allah ini pada tahu bahwa maksudnya istaula. Ternyata tidak satu ayat pun dari tujuh ayat bahkan ada dua lagi sembilan ayat jadinya dengan kata istawa ilah yang sebagian ulama juga memaknai sama tidak ada satu pun dari ayat-ayat itu yang sembilan jumlahnya mengatakan istaula yang artinya menguasai tidak ada Ya. Bahkan hadis Nabi saw yang banyak dalam bab ini juga semuanya mengatakan Allah naik di atas arsy istawa. Tidak satu pun mengatakan istaula. Jadi kalau begitu ketika kalian memaknai ayat-ayat tadi dengan makna menguasai arsh. Ini artinya penyimpangan makna. Itulah tahrif. Atau takwil fasid penakwilan yang rusak yang nggak benar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Juga kalau kalian maknai seperti itu secara konsekuensi daripada makna itu juga salah. Jadi nggak benar makna ayat itu. Coba kalian maknai dengan makna menguasai. Disebutkan dalam ayat tadi bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Kemudian atas pemaknaan mereka. Kemudian apa? Menguasai arsh. Jadi kalau begitu baru menguasai arsh setelah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak menguasai arsh. Kalau begitu kekuasaan Allah lemah. Ya, sempat tidak menguasai arsy kalau begitu. Nah, ini pemaknaan yang batil. Allah menguasai segala makhluknya termasuk arsy sejak sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagian ulama mengatakan makhluk pertama kali adalah arsy. Ya, dan Allah sudah menguasainya sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kalian maknai dengan menguasai, keliru, salah besar. Dengan demikian memang makna yang benar terhadap istawa adalah apa adanya, yaitu naik di atas arsh. Nah, kalau begitu kalian yang tidak beriman dengan ketinggian Allah di atas arsh tidak punya dalil ya tidak punya dalil sama sekali tidak ada dasarnya dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benarlah ucapan Ahlus Sunnah yang menyatakan uh, dan mengimani ketinggian Allah uluwud zat ketinggian zat Allah di atas arsy-Nya Ikhwan fillah Rahimakumullah Dalil yang seperti ini jelasnya oleh orang-orang ahli bidah masih diingkari, ya kan? Coba seandainya dalam bab arsh ini ketinggian Allah di atas arsh misalnya cuma ada satu ayat misalnya, wah mereka lebih gencar lagi, ya kan? Ini sudah tujuh ayat begitu jelasnya masih diingkari. Luar biasa ya kan? Ahli bidah ini memang membangkang sekali, sangat membangkang. Ya, Ikhwan fitin rahimakumullah. Apalagi dalil yang lain yaitu tentang sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla yang lebih umum bahwa Allah Azza wa Jalla uh, eh, maha tinggi. Ya. Ini dalilnya lebih banyak lagi. Dalilnya sangat banyak sekali. Nahibati fillah rahimakumullah.